program keluarga berencana artinya segala sesuatu harus direncanakan tapi sopoh jelema kalau bukan rencana nu terbaik mah ternyata ketika rencana kita sesuai dengan rencana Allah maka muntanya nyawa tong mana entah puasa hirup tong kagok tapi tong kagogan tong eraan tapi tong erake kena naon ngana naonan jadi orang teh capek teh karena mana Allah bukan rencana kia orang yang rencana kia ini naik mentah culang cileng ulah sok bertakdir ah oh, kata berak mantakdir mentah tuh culang cileng jaga kata berak takdir jangan kusia itu <laughs> minimal culang cileng lah ini culang cileng kata berak asuransi ber, ber berbicara nanti aja teh asuransi di awal posisi Indonesia hari ini ke ya lah, saya ngomongnya kau nyebut udah semakin viral ini saya tampil penting ayah kena udur ayah kena kopi kan corona itu singkatan mang kopi rokok jeng nasi nah sama nama ker iya kene dah nanya tan mama nyangu tamu tong di samuan tapi kuncinya tong welcome drink eh, sok dianggap ke kesetnya terus kembur aja orang nggak berangan jo udah nugelo kan nugelo telat eh. kurang dagoan khawatir tuh dah gua aja ya, nugelo tahu lah sampai ke bawah gelo kekayaan jadi Bismillah apapun rencananya semoga Allah berpihak kepada rencana-rencana setiap itu dah tagline saya emang sih, saya dapat kebahagiaan setiap detik rumusnya ya di Islam bahagia pun batin gak Allah mah tara Allah bahagia pun ringankan beban batin saya kalau ringankan beban itu kalau karma is bullshit orang yang karma hade ya orang Ya, karena karma teh karena orang manusia gitu. selain selain yakin kepada satu hukum anu yakinin di luar urang ya karena Islam bahwa karma karma makanya orang manusia hati-hati pekelakan menulak pare pasti jadi pare resikonya menulak pare pasti jadi jukut orang jen ada kayak butut tapi menulak jukut mau jadi pare dan itu yang akan kita kita karena kalau ada persoalan ujian

Kayaknya nah, itu terjadi kan terakhir ya di Wuhan. China jadi kota mati. Ada pelajaran unik ya hari ini. Mahasiswa anu di Indonesia ada kebijakan selama belum terindikasi corona menang dibalik ke. Eh. <laughs> Hati-hati eh batuk eh. Pengisian formulir imigrasi <coughs> dua kali terjadi balik eh. Nanti kalau yang beralik tong batuk kajian hitut. <laughs> Hiji. Akhirnya dia bikin status. Statusnya pun ayah juri ge lah lo batur ngobrol saking mencekam suasana di ditu aida arman dianjuran kebijakan negara tapi kan di jaga ke pemerintah tersebut adalah penularan multi level marketing secara tidak sadar ini ilmunya si virus lucu ya teh gelis teh bentuknya mah jika cocokan budak nu cari cukan karet nih kan. Tengah jual. Eh, olah ngaran artinya kita kuatnya dina benda mati seperti meja itu 9 jam mang. Mang nyabang sekelar si Jo di Pariban deui, si Jo reaksinya dua minggu maka kenapa inkubasi eh, isolasi dua minggu itu dia bereaksi kalau di benda mati dia bertahan 9 jam kalau di penularan dia dua minggu maka mau langsung rasa kasusnya Itali tengesnya lockdown supaya itu menyebar aja lemahnya biasa Ulin mah nyari awak meren hmm. terus tengah rasa dirina nggak terindikasi terinfeksi kabur lah ke negara lain akhirnya jadi menyebar ke tiap titik negara ya termasuk kayak Indonesia Bandung tiap hari saya jumlah pertambahan terindikasi walaupun ada harapan sembuh beda jeng ed ya. ya. tapi kan ini persoalan maka rek, makan yang menyikapi nah. cek saya pemerintah ya benar nah lockdown dan dina hadis noge ketika ada wabah di suatu tempat nuti luar ulah ka jero nuti jero ulah ngaluar hadis riwayat ada, emang teker direret jadinya nih bori <laughs> eh oh, bori banyak nabi waduh ngan ada mah taat nabi bukan masalah karantina ini masalah ketaatan supaya naon penularannya itu tidak terjadi kumaha cenah lamun jelema nu iman teu dosa nah kena azam dia dianggap azab Rasul ngajawabnya simpel iman mah maut bukan masalah jelas kubur tempat baru tempat salama nggak ya semua orang mau dosa kena wabah terjadi kiparat dosa ini kan persoalan maka bicara wabah corona ini namanya coba rubah niatnya terus ya mbah yang mah corona congorna <laughs> salah komen ya, corona kadang jadi positif membuat mental corona itu kan cobaan rondo mempesona ternyata <laughs> nu kadang orang terkuatnya nu cek tukang kopi kalau nanti kopi rokok cendasi ini jadi tergantung lah dari sudut mana memandangnya gitu nu pentingnya jadi hikmah lah ke orang orang nggak alhamdulillah ya di imah ya kajian jelema nu butuh imah daripada orang butuh dituduh penebar virusnya, eh kuncinya orang mang ya baiklah bawang kemarin jaga wudhu kita anti goresnya jadi lamun dina tutorial mencuci tangan itu ada cara cara mencuci tangan bagaimana steril kurang poho Islam teh boga salapan apa boga aturan sapoe lima kali kali tilu lima belas kali jadi mau yakin karena keislaman orang mah tengah praktek dengan lain mau mau kenal yakin anu da Allah mah mere jaminan kasalamatan dina parentah parentah kayak tulisan kaos tuh si coba drama saya tanu belajar yuk kuat si kurang mah bikin eh. bising status nyarian status baru dah nah tah cik kan mah ingat lamun Allah nyetan setan nyarek lamun Allah nyarek setan nikah kunaon sholat subuh <laughs> roream tidak setan nyarek kunaon jakat asa bangsa. Tidak setan nyarek kunaon poligami asa dibangga Tidak setan nyarek jadinya simbol kurang lebih ya, mau ngerti apa tapi yang itu kewajiban mah nyampe itu jadi kalau teh wudhu ya, sholat wae kesah untuk pakai wudhu miracle of wudhu kewajiban wudhu tapi itu cara Allah sebenarnya ngagiring jelema supaya taat selama modalnya dibikin karena sempat dan sehat Karena itu nikmat lu kapokkan loba jelema nikmat sehat nikmat sempat seribu satu alasan untuk tidak tepat waktu di sana nabab sholat cik tiaya namun namanya hiji we alasan ke tepat waktu berapa gajimu guys sampai kau meninggalkan hmm. sholat sebelum disolatkan mau we sholat dina topan satu <laughs> ayo duit hasil sholatnya usaha dicokol tuh juga mau bari berita sholat kan itu ambil pabelit itu mana banget mana bujur bisa maju pada mundur nih meraju ka geuleusan ya mudah-mudahan obrolan dia berhikmahnya ya jadi tong rudet cek ya, ya urusan dunia tenangnya jadi tadi pertanyaan kan menakutkan apa secara manusiawi memang menakutkan karena letik teka ciri mah tipis mengusungnya jelema mah orang ngelan jelema kan catanya lah Kado wadi jenderal tuh <laughs> gaduh satpol pp tuh hancip tuh uha mahajat ayah polisi barasmanan bla bla bla jaksa hakim gaduh dana kamu jawab nama tuh sok berdua aku muntut tenggelam berarti perlu disubsidi silang ulah main jebret ya artinya al itu minus syaiton tergesa-gesa mah pegawaian setan termasuk dalam mengambil keputusan kenapa dengan keputusan selalu jadi asa karena ketergesa-gesaan dalam mengambil keputusan guna prestasi jadi frustasi beda sahur sahur yang kurang-kurang ya gitulah corona mah jadi ulah lebay lah udah maut mah satu persen gua corona mah data yang masuk tapi 88 persen mah kan ku aja lah kalau mau, maut ngorong maut kemarin itu kan kulingis ngorong <laughs> dari yang irungna badagnya <laughs> banyak hal lah jadi rahasia kali nu jadi tugas orang mah manusia ikhtiar perbuatan rezeki kejutan harta orang teh jadi ke menyikapi posisi ente nggak doa Na'udzu bikalimatillahi tammati mati mencari ma Aku berlindung kepada Allah dari godaan dari kejahatan mencari maulah ma al tina wa mencari maulah dari kejahatan seluruh berarti tanpa kecualinya termasuk sewa yang sedang edan-edanan ini itu persoalan kurang lebih gitu. Ustaz, mau tanya lagi masih terkait corona <clears throat> kan sekarang teh ada anjuran eh, untuk tidak sholat berjamaah ya hmm. oh iya keren ya nah bagaimana hukumnya kalau nanti sholat jumat kan harus berjamaah sedangkan kita nggak bisa jamaah karena di rumah ada cuma ada satu laki-laki gitu uh, rek di negatifkan kan di positif Kemudian <laughs> negatifnya negatif. Kemarin itu di Masjid Agung Raya Bandung, eh Spanduk ngajeblak, VRFM melaporkan. Kali dong berarti lain hoax ada bentuk spanduk naya bener naya ya. rame lah pusaka di upload sebagai informasi nyesing arif we kan mencegah lebih baik daripada mengobati ini sikap preventif lain nyarek jumahan guys hmm. jumahan di masjid masing-masing ya ambigu ya di tadi bener kan jadi ambego ya yang hampir bararego nah lain nyarek berjamaah ini bisa positif, kurang jarang imaman di imam ku kejadian dia jadi ngimaman terus lah terdekat yang keluarga aku sibuk bukan sibukannya jadi mulai dipositifkan positif Ada adapun secara ekstrim dan saya sok maca buku dina Islam saya ayah rukhsah ayah dispensasi ayah remisi keur dihukum keur safar boleh tidak Jumat boleh, boleh tidak Jumat bukan tidak boleh Jumat tapi kembali ke zuhur malah nu opat jadi dua karena jama kosong ke nusafa hmm. bisa ditarik di awal bisa ditarik di akhir takdim takhir nah itu cek ilmu pikir mah termasuk jumatan ya nah iya jadi ke ad-darurat tubihul makdurat jumatan teh wajib tapi ada darurat mah jadi menang jika ada daging babi ayo makan kan oke we ngantong jadi beki yang <laughs> di saus tiram balik camping teh hari tak nangan ka tayu eh, nah saya apa tuh ngaliwat <laughs> ya, jadi ulah terjebak karena menebak nah, kaitan ujung salat id misalkan ini konversi bukan jadi hasanah salat id lamun kue jumaah isuk-isuk ngilu id Nabi memberikan rusuh berang menang ke Jumat termasuk sholat zuhur eh, kan ada Nabi ya kan kita ya nu kan nyeun fatwa kan ini jelma sama nea para ulama ngitung kadarurotan anu terjadi kan lamun di masjid raya mah itu hanya orang bisa panggil spontan bisa tahu nu panggil jeung urang tuluy ya, ada kan tidinya persoalan minimal ikhtiarnya malah yutroku kulu lah yutroku kulu muntu bisa kabeh saware minimal ai jeung masjid setempat mah wau sih ya teh ngobrol pernah sterilisasi nah ya kalaupun sudah itu kejadian kan geus ikhtiar nu lama ngeureun sholat ya nu keur sholat mah atau nya <laughs> jiga aing kan teh bonus jiga nu sholat ngadenge ayat bahwa lu lil musolin yes untung tara kok belum tuh nanti nu osok wae cilaka mah komo jangan gugur kewajiban contoh kasus deui mah saya nu inget nu karekam karekam ya umroh kan temenan iya nu walimat tuh safar make catering make tenda biaya dong hmm. nyawa ustad coba di bandara spontan sore kakunci itu sore di dia kan cara darurat kan iya kumaha mana ikhlas dua pahala duit balik deui pahala geus tetap ke ke ting sia era kota tangga balik kanca panganaran panganaran nyai tapi ulang nganggap oh pang umroh lah kapangan? ulah awas umroh lain pik ngan micen ke eh, ulah sampai ibadah rusak ku ke gitu ibadah itu pas saya eh, nges balik di kemampu sholat bari nangtung bari diu kemampu diu bari boleh kemampu mayar jakat nyenarima kongas nium mendengar kemampu saum nyekodok kemampu kodok dia kamu selama nggak masuk ya lu bisa bertanya apa kita nu ke netizen ke dirame ke terbalik jawabnya tentunya ini pun jawaban akan pro kontra ya dari mana hasanan tapi siap saya duduk bareng gitu karena ada nu mahal mah jujur neng dua ya tak jujur wes jawabnya nggak betriwu udah balik mah masing-masing gitu dah sendiri pun berjamaah yang menentukan aturan maka ada sahabat yang pamit ke Nabi terus tuh abis mah gede ambak sih namanya Abizar tapi mau nanya itu nyaman tuh ambak kan ngaliung yung tuh teh gampang kasinggung jadi pada nggak ganggu batu ini kan masalahnya takut mengganggu kenyamanan dan kondusivitas lain catat ya yang paling pokok lain dari mana ya <laughs> balik ala makanatihim ke tempatnya masing-masing minimal di imam kita berjamaah lain di masjid sholat ayah batur itulah mang kira-kira uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Brother, sister, villa, rohimakumullah uh, eh, Terlebih tukang tripping, tukang harulin <laughs> itu eh, Akan sangat merontak Kadituna berontak, lamun hati ikhlas nerima keayaan Cek lagu Sunda mah takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglah anu hayang kedatangan corona ada betitut atau ah jadi ngaliuknya eh kieu nya resah gelisah gundah gulana melori galote, teh eh dina pikiran the man uh, jadi way of thing jadi the man behind the thing itu sendiri jadi kiamat tergantung di tukangin pikirannya naon ya teh ada penyakit mah kunaon obat nyeri sirah rata-rata mereknya don tit sari don tit pekadon <laughs> eta teh tina suung don tidak ada takdir buruk, yang buruk itu ketika kita tidak paham takdir itu sehingga bersikap buruk, malah berburuk sangka kepada yang memberikan takdir itu. Kunci namanya mang sing soleh. Ya. Allah teh salah satu ngaranna teh asma husna teh assalam. Allahumma antas salam wa kas salam tabarok teh ya jalali wal ikram. Jadi mana yang salamat mah ting deket ting awal. Ekstrim contohnya Ibrahim alaihissalam salam teh panas kira Ibrahim mati is. Atuh komo corona kan ke negara deh hulu mau arah sup helm namrud kulalur abraha kupiit nu mau kesik panas nempi kasih gak daun karancang karena ditinggal kesik leutik tadinya udah anjuk Fir'aun kita ngoja itu make ban <laughs> atuh ngelebukeun ce aing eta ngede hulu nya mantak Allah masoiban nafi'an hujan ge turun mang aing ngomongkeun natina hate mah nya berdoalah ketika hujan dan semoga hujan menjadi pensteril keresahan kita lahir atau batin kita kunci nama nggak salah harus sepakati ku saya mereka obudu berwudulah sebelum diwudukan sampai lima kali kali tilu 15 kali dong ya make antiseptik antiseptik nama jadi persoalan tuh kumau orang nah agim ya yang jadi masalah itu bukan masalahnya. Kenapa jadi stres begini? Halo, yang jadi masalah itu bagaimana menyikapi masalahnya? Betul tidak? yang sakit gitu sakit ya lah. Subhanallah rabbana bihamdika asyhadu dikasih, sudah lain-lain atau astaghfiruka Sing bahagia, sing berbaik sangka karena Allah tergantung prasangka kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.